بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الفضل العظيم والجود السابغ العميم هذا ما جرى به القلم على حسب المذاكرة في مجالس سيدي الحبيب أحمد بن سيدنا القطب عمر بن زين بن سميد علوي نفع الله به ورضي عنه ونفعني والمسلمين به آمين مما تكلم به وسمعته عنه وربما لم تكن العبارة بعينها فكتبت أو كما قال أو ما هذا معناه وقد سمعته رضي الله عنه يقول إذا كتب الإنسان حديثا أو كلاما ما وحصل ما شك في لفظه فليكتب في آخره أو كما قال فإنه يكون تبريا من الكذب منه على القائل وأستغفر الله من الكذب على أولياء الله والتجري عليهم والمقصود حفظ المذاكرة liyantafi'a biha man waqafa 'alaiha bi barakatil mutakallim wa himmatih nafa'allahu bihi amin jadi kalau ada kalimat yang belum pasti jangan kamu nyatakan ini kalimat dari fulan maka hendaknya di akhirnya ditambahi au kamagola jadi kalau meriwayatkan dengan makna maka ditambahi au kamagola baik itu hadis kalau hadis au kama sallallahu alaihi wasallam. Hah? Agak lupa-lupa hadis itu, tapi faham maksudnya. Ya, artinya itu begini, ya, au kama sallallahu alaihi wasallam begitu. Sehingga tidak atau juga demikian kalamnya orang soleh atau aulia. Maksudnya itu begini loh, au radhiyallahu an. Kenapa? Karena takut kalau kita nisbatkan omongan itu kepada si wali atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bukan termasuk ini adalah satu penipuan pendustaan. Loh dia yang ngomong kok dikatakan kepada Nabi walaupun maksudnya sama tapi omongan itu omongan kamu gitu. jadi inti harus mengatakan aukamagola gitu. Adapun Al-Qur'an maka tidak boleh dikatakan au Allah taala. Faham ya? Kalau Al-Qur'an misalnya riwayat bil makna tidak boleh. Inti lupa ayatnya. Anu. Maksudnya itu begini loh, au kama Allah taala. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus persis. Ya, harus persis. Nah, selain itu hadis atau kalamul awliya kalamus salihin boleh bil makna tapi sepatutnya ditambahi au kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tabri'ah daripada al-kidib ya, daripada buhtan daripada isnadul kalam ila ghairil mutakallim. Hmm. Ya. Jadi sebagai bentuk pembebasan diri daripada kebohongan atau menisbatkan kalam kepada bukan mutakallimnya. وكان كثيرا ما يقول الحمد لله على كل حال مر وحال ماض وحال الحمد لله على قبيح ما ستر وجميل ما نشر Beliau Habib Ahmad bin Umar dalam setiap saatnya sering menyatakan alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Keadaan apa? Murrin wahal, baik pahit maupun manis. Terus Madin wahal baik keadaan yang lalu maupun yang sedang sekarang aku rasakan. Wah. Alhamdulillah ala qabihi ma satar wa jamil ma nashar. Qabihin ma satar ala qabihi ma satar wa jamil. Alhamdulillah dan segala puji bagi Allah ala qabihi ma satar atas kejelekan yang Allah tutupi. Kalau dibuka gimana kejelekan nanti? Allah, mungkin nanti malu dengan isi hatinya kamu ini semuanya dengan isinya pikiran kamu sekarang yang ada ini mungkin ini malu tapi ditutup oleh Allah seakan-akan tampak bijubah hago bilgomis hago berida hago khayir ini orang padahal kadang-kadang hatinya nggak beres alhamdulillah ala gabihi ma sadar wa jamili ma nasyar wa jamili nasyar dan segala puji bagi Allah atas keindahan keeloan yang Allah sebarkan Allah tampakkan inti kelihatan khayir sekarang ya Mungkin hatinya inti penuh dengan syahwat sekarang. Mungkin hatinya dia mikir perempuan yang lagi begitu, lagi begini, ini akan malu akan dibuka oleh Allah. Alhamdulillah ala gabihi ma sadar wa jamili ma nasyar. Dan ini juga dianjurkan jika kamu ketemu dengan orang soleh, ketemu aulia, berziarah kepada mereka karena mereka ha? Allah beri keistimewaan kadang-kadang mengetahui hati kamu dan pikiran kamu. Ketika kamu dekat kepada mereka dan mereka melihat bahwa kamu itu orang yang kurang bagus, bagus negatif isi hatinya dan pikirannya mungkin akan memberikan madat atau barakat atau nur kepada kamu enggan orang ini kotor nih tempatnya ini nggak layak untuk dikasih akhirnya nggak dapat kamu itu semuanya karena itu dianjurkan setiap akan bertemu dengan orang yang soleh dengan orang yang baik untuk membaca doa Allahumma sturni bisitrikal jamil Ya Allah, tutuplah aku dengan penutupmu yang indah, yang indah. Ya, ditutupi ketok indah. Walaupun isinya kadang-kadang enggak, tapi berharap untuk supaya bisa mendapatkan yang khaira eh, al khair eh, kebaikan-kebaikan dari itu daripada orang yang soleh dari itu barakah daripada mereka. Hmm. Wa qala radhiyallahu anhu qala ba'dhum من كانت غريزته اليقين لم تضره الذنوب يعني أنه يتذكر ويرجع كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون حتى إن الشيطان الذي أغراهم بالذنب يندم على فعله لأنهم يجدون في السير بعد وقوع الذنب أعظم مما قبله فيحزن الشيطان من ذلك ولهذا ما جرى بين الصحابة الأولى السكوت عنه لأن يقينهم يحملهم على التذكر وقد فاقوا جميع الخلق بقوة اليقين لأن من قويت غريزته في اليقين لم تضره الذنوب لم تضره الذنوب siapa orang yang kuat keyakinannya maka enggak dia itu akan dirugikan dengan perbuatan dosanya Sampai dikatakan setan itu nyesel kalau menggodai orang yang yakin. Ada orang yakin diajak berbuat dosa, kena gitu. Tobat setelah tobat dia itu, itu menyesal itu perbuatan dosa, dia banyak sholat, banyak dzikir banyak itu nyesel setan. Ruang nggak begini. Kenapa? Karena semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ahlul yakin ini Orang yang sudah penuh keimanannya, keyakinannya, dia pun kalau pernah berbuat dosa, sebentar lagi dia akan mengganti dengan hasanat yang lebih besar lagi nantinya. Nah, dan cepat sadarnya alul yakin ini. Alul yakin ini cepat sadarnya. Innal ladina Innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idahum hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu kalau sudah mulai kesentuh setan, terpengaruh setan, cepat sadar. Cepat dia tadi itu mengerti, wow ini setan ini. Tobat kepada Allah, ganti berbuat baik dan betul-betul kasih contoh misal. Ada satu orang telat misalnya, sholat subuh. Dia perhatian dengan sholat, kapok telat sholat subuh, beli beker yang gede, jam 3 dihidupkan akhirnya gara-gara itu dia sholat tahajud nyesel setannya ruh tangi ini eh, setannya nyesel ah, karena itu kalau dengan ahlul yakin dengan orang-orang yang mulia yang sudah sempurna keyakinan dan keimanannya kita harus husnudzon aja mereka bukan orang maksum mereka bisa berbuat dosa tapi kita yakin sebentar lagi dia akan menyesali perbuatan dosa itu diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lebih unggul, yang lebih hebat. Karena itu di antara orang-orang yang soleh yang harus kita sunutoni adalah para sahabat. Apapun yang dilakukan oleh sahabat Jangan komentar, mereka alul yakin karena langsung mengambil iman dari Sayyidina Muhammad yang langsung dibawa oleh Jibril dari Allah Rabbul Alamin. Si anget. Kalau inti ini sudah dikirim pos berapa itu sudah ini? Ini langsung ini ibarat mobil dari pabrik langsung bukan second ini. Eh? Kalau inti bukan second tangan berapa ini sampai kepada inti ini? Tapi ini sih nah, mereka ashab Rasulullah ngambil dari Nabi yang langsung dari Allah Rabbul Alamin. Anget, betul-betul murni. Eh? Karena itu kita harus nonton. Mereka ahlul yakin. Mereka kalau berbuat dosa maka yakin sebentar lagi dia akan merubah dengan kebaikan hasanat tadi itu itu akan lebih bagus ya kalau kita punya sikap demikian nah, jangan kita merasa menghakimi seakan-akan kita ini ahlul yakin mereka adalah ahlul nifak mereka adalah munafik kita adalah ahlul iman kita orang yang beriman kita caci mereka dari itu seberapa imannya ente ente lihat yang ente lihat di televisi itu apa yang kamu lakukan setiap hari apa? Yang kamu omong kenapa? Yang kamu yang kamu dengarkan itu apa? Apa amalnya kamu dari itu? Berapa kali kamu istighfar? Berapa kali kamu hatam Quran setiap tahun? Apa yang kamu lakukan? Inti ahlul yakin, kemudian kamu akan mengkritik sahabat Rasulullah, inti katakan munafik, inti katakan Tuhan anta, siapa inti? Enggak tahu diri inti. Ini adalah satu gambaran bagaimana kita harus husnudzan kepada orang-orang yang sudah dekat kepada Allah dan udah imannya tadi itu adalah pada puncaknya yang disebut ahlul yakin. Ya? Allah. Baik. ولقد أنصف يا سيدنا عمر بن عبد العزيز حين سئل من أفضل أنت أم معاوية فقال التراب الذي دخل في منخر فرس معاوية وقت الجهاد مع رسول الله أفضل من عمر وآل عمر atau kama qala sayyidina radhiyallahu anhu au ma hadza ma'na Sayyidina Umar bin Abdul Aziz beliau adalah Imam Al-Adil Imam Al-Adil Saking adilnya sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini ditampakkan karomahnya antara serigala sama domba ini akor. Dombanya nggak merasa khawatir dengan serigala, serigalanya rahmat kasih sayang sama domba. Jadi karomahnya dinampakkan. Kenapa? Rakyatnya ini semuanya diperhatikan. Enggak ada yang pernah kecewa dengan dia, beliau. Sina Umar bin Abdul Aziz. Beliau setelah dilantik didapatkan istri-istrinya di rumah tadi itu nggak ada perayaan atau e, pesta tapi istrinya nangis-nangis. Ditanya, nggak taunya didudukan semua istrinya. Istri-istrinya didudukan. Syuf Ana sudah dilantik jadi Amirul Mukminin berarti saya harus perhatikan mereka siang dan malam. Kalau kamu tetap ingin menjadi istri Ana sampai mati dan sampai di akhirat, mulai sekarang perhiasan kamu aku sita, aku masukkan ke Baitul Mal. Dan syarat kedua, nggak boleh nuntut untuk gilir kepada kamu. Kalau memang kamu keberatan, sekarang saya cerai biar kamu bisa dikawin orang yang lainnya. Nangis mereka, enggak mengikuti inti sampai akhirat. Solihat, kalau sekarang ya asan Mulih. asan Hasan <laughs> eh? kalau sekarang. Akhirnya disita semuanya. Nggak ada pakai kalung wala pakai gelang istrinya si Umar bin Abdul Aziz. Dan semenjak dilantik sampai meninggal dunia dua tahun lebih belum pernah mandi jenabat kecuali dua kali. Coba istrinya begitu, masya Allah, protes, minta cerai. Tingkat cerita Sinomar Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya inti sama Muawiyah mana yang lebih afdol? Kita semuanya mengetahui sejarah Muawiyah bagaimana berperang dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena meloja. Sehingga terjadi banyak ribuan bahkan sahabat Rasulullah kaum muslimin waktu itu meninggal dunia. Tapi Muawiyah sahabat. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Ditanya, inti sama Muawiyah mana yang lebih afdol? Kata dia, "Ana, yang dibandingkan dengan sahabat. Debu yang masuk ada di rongga hidungnya kudanya Muawiyah itu masih lebih afdol daripada Umar bin Abdul Aziz dan seluruh keluarganya. Syafit tawadhu. Ini yang adil model begitu, yang warok model begitu, yang makan haram, makan syubhat kemudian mencaci habis para sahabat. Ajib yang anaknya mungkin berzina, minum khamar, mencaci para sahabat. Umar bin Abdul Aziz yang model begitu, tawadhu hormat kepada sahabat. Minente, Siapa kamu? Berani benar mulutnya yang berbicara begitu. Syafil adab. Bagaimana ini adab? Padahal dikatakan Nabi la yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sana. Satu hari daripada imam yang adil lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Satu harinya Umar bin Abdul Aziz ini. Begitu. Ini yang sholatnya jarang-jarang. Nyaci habis malun itu, malun malun. Siapa yang benar pantas dilaknat ini? Hati-hati. Adab harus kepada sahabat Rasulullah harus tinggi. Radiyallahu anhu.